ini adalah syarat yang ke delapan. Waman yang bil tawud. Bismillah. Fakat istamsaka bil urwatil ukhra. Wa qala la ilah illallah wa kafara Mayu badu min dunihi faqad harum, faqad harum maluhu wa damuhu wa irduhu kedua dalil di atas dari Al-Quran dan Sunnah hadis menunjukkan syarat yang ke-8 yaitu al-kufur di tawud kufur kepada tawud yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia riba dengan penyembahan tersebut nah berikutnya peneliti Syekh Hafiz Al-Hikmi Al-Hakami menjelaskan secara terperinci satu persatu dalil-dalil syarat-syarat tersebut soal yang ke-20 beliau mengatakan ma dalilu istirahatil ilmi minal kitab wa sunnah mana dalilnya atau apa dalilnya syarat pensyaratan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah jawabnya adalah qaulullah ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala illa man syahida bilhaq surat Al-Qur'an ayat 86 kecuali orang-orang yang syahidah bil haq syahidah yaitu membuat persaksian dengan kebenaran yaitu dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun ay ya'lamuna bi qulubihim ma'na ma nataqu bihi alsinatihim wa hum ya'lamun syahidah la ilaha illallah wa hum ya'lamun mereka mengetahuinya dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Ini merupakan syarat ilmu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penulis tidak membawakan ayat yang yang kita bacakan tadi, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ini kemungkinan karena masyhurnya ayat tersebut sehingga tidak perlu dibawakan di sini. Ya, buku-buku akidah, buku-buku tauhid telah menjelaskan bahwa ini merupakan syarat bagi semua amal yaitu ilmu. Imam Al-Bukhari membuat bab babul ilmi qabla al-qawli wal amal wa qaulullah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Fa'alam ketahuilah bahwa tiada yang berhak disembah tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kemasyhurannya beliau tidak mencantumkan di sini, beliau mencantumkan dalil yang lain sebagai penyertanya atau menambah dalil yang sudah dimaklumi bersama. Yaitu firman Allah dalam surat Zukhruf ayat 86, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya'lamu di sini ya'lamu bi qulubihim. Mengetahuinya dengan hati mereka. Pengetahuan yang disertai tentunya dengan pemahaman yang benar dan pengamalan Barang siapa yang mati wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dan dia mengetahui artinya mengilmui di sini seperti firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah karena kalau untuk sekedar tahu orang-orang musyrik tahu maknanya. Ya, tahu maknanya tapi tidak menjalankan konsekuensinya. Jadi semua hadis-hadis yang memutlakkan kaul seperti mangkola la ilaha illallah dakhala jannah ini dibawakan kepada hadis-hadis yang menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah seperti hadis ini. Ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Iman. Soal yang ke-21 ya kita bacakan secara cepat karena pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan satu persatu dalil-dalilnya secara lebih terperinci dari buku Eh, Al-Wajibat Al-Mutahaddimat ala kulli muslimin wa muslimat tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Soal yang ke-21 ma dalilu istirahatil yaqin min al-kitab wa sunnah? Apa syarat yakin dari Al-Qur'an dan Sunnah? Jadi zahir apa yang dituliskan oleh penulis di sini Al-Hakami beliau ambil dari buku buku-buku atau tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau banyak mengambil faedah dari buku-buku tersebut. Jawabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu." Ila qawlihi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu. Keraguan adalah lawan dari keyakinan. Dari situ dapat kita petik faedah bahwa persaksian la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan. Tidak boleh ada sedikit keraguan di dalam hati pengucapnya atau yang bersaksi dengannya ya tentang kebenarannya ya tentang kebenaran kalimat ini. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi la ilaha illallah bahwa aku adalah utusan Allah. La yalqallah la yalqallah bihi ma 'abdun wa yarshab in fihima illa dakhala jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kedua kalimat ini yaitu kalimat syahadatain ghaira syakin tanpa ragu. Rasulullah menafikan keraguan sebagaimana Allah di dalam ayat yang kita bacakan tadi juga menafikan keraguan. Ya, menafikan keraguan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat ini harus menepis keraguan dalam hatinya terhadap kalimat ini dan menetapkan sebaliknya yaitu apa? keyakinan, dia harus punya keyakinan dakhala illa dakhala jannah melainkan dia pasti masuk surga wa qala sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah Man laqita wara' ra'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah kilahuma bisahih Siapa saja yang kau jumpai di balik dinding ini bersaksi la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu dengan meyakininya ya meyakininya dengan hatinya fawashirhu bil jannah maka berilah dia kabar gembira berupa surga dan kedua hadis ini disebut di sini ya, diriwayatkan di dalam kitab sahih yaitu Sahih Muslim. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Demikian juga hadis yang kedua ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dalam bab yang sama. Soal yang ke-22. Jadi itu merupakan dalil istirahatul yakin, persyaratan yakin dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ma dari istirahatul yang kiat minal kitab was sunnah apa dalilnya inqiyat? Pensyaratan inqiyat. Apa maksudnya inqiyat? Seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu tunduk dan patuh. Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan, melaksanakan yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarang. Ini namanya inqiyat, ketundukan, kepatuhan kepada konsekuensi kalimat ini. Jawabnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى Barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah Yaitu tunduk dia kepada Allah Wahuwa muhsinun Dan dia mutsabi'un Yaitu mengikuti Mengikuti sunnah Nabi Di dalam ketundukannya itu Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul busta al urmatul Uqqa seperti yang dijelaskan oleh para siri yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kamu hingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Hadis ini lemah, Ibnu Fiddin dipakai juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan di sini diikuti oleh uh, uh, eh, Al ah, Hakami. Namun yang benar hadis ini baik. Ya, di dalam sanadnya terdapat Naim bin Hamad. Dia adalah perawi yang baik. Hingga Ibn, uh, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan Tafsir hadal hadis Bani jiddan Ini iddati wujud Pensahihan di sini sangat jauh dari kebenaran. Itu dapat ditinjau dari beberapa sisi kata beliau. Dia menyebutkan ini di dalam kitab Jami'ul Ulum wa Hikam. Demikian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Zilalul Jannah, Jannah kita di sunnah mengatakan isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Ya, perawinya seluruh sikot hanya satu saja yang tidak sahih, tidak sahih, yaitu Naim bin Hamad. Dia dari karena terlalu banyak salah. Banyak sekali hadis-hadis lain Ibnu rahimani wa rahimakumullah selain hadis ini yang menunjukkan wajibnya tunduk ya, dan patuh kepada syariat dalam apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat mengatakan, "Wa ma atakum rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Soal yang ke-23. Ma dalil istirahatil qabul min al-kitab wa sunnah? Apa syarat al-qabul, penerimaan tanpa dibarengi dengan penolakan? Al-qabul al-munafi lirad. Penerimaan kalimat ini seutuhnya secara utuh tanpa penolakan sebahagian maupun seluruhnya ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fisya'ni man lam yaqbalha berkaitan dengan orang-orang yang tidak menerima kalimat ini, ushuru alladziina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, wa azwajuhum wa azwajahum dan pasangan-pasangannya, yaitu pengikut-pengikutnya di sini, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna tariku alihatina li sya'irin majnun." Sesungguhnya apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, istikbar, tiba menolak, membangkang seperti pembangkangan iblis diperintahkan untuk sujud tidak mau sujud abawat ini inilah kufrul iba wal istiqbal. ya kesombongan dan penolakan ya kesombongan kesombongan dan penolakan karena hakikat sombong iman seperti yang jelas oleh Nabi yaitu batalul hak menolak kebenaran penolakan adanya penolakan al erat berpaling wa mereka mengatakan menegaskan penolakan mereka. Mereka mendasari penolakan mereka. Mereka menjelaskan alasan penolakannya, yaitu apa? Aina latariku alihatina bisa'ilin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Karena untuk mengikuti, hanya karena mengikuti ucapan seorang penyair yang gila. Jadi ini menegaskan penolakan mereka. Jadi syaratnya adalah penerimaan tanpa dibarengi dengan penolakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matul ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kama al ghayth al-kathir." أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها الجديد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا واستقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى وأصاب منها طائفة أخرى innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumsiku kalan fadzalika masalu man, man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alim fa'alima wa 'allama wa, wa masalu man lam yarfa bi dzalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi Hadis sahih riwayat Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Hadis ini sudah kita jelaskan syaratnya pada pertemuan yang lalu. Karena ini termasuk hadis yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab juga di dalam kitabnya ya yang kita jelaskan pada pertemuan yang lampau. Jadi tidak perlu kita ulangi di sini e, pencerahannya. Soal yang ke-24. Ma dalilu istirahatil ikhlas minal kitab wa sunnah. Apa dalil? Ini sekedar mengulang ya karena ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa dalil istirahat ikhlas minal kitab wa sunnah? Apa dalilnya syarat ikhlas dari Quran dan sunnah? Jawabnya, Qala Allah Ta'ala Ala lillahi dinul khalif Ingatlah, ketahuilah Sesungguhnya ketaatan yang murni hanyalah milik Allah Ibadah hanyalah milik Allah Ya, ibadah yang tertinggi adalah apa? Qaulu la ilaha illallah Syahadatu Allah la ilaha illallah Ibadah yang membuat seorang insan masuk ke dalam Islam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dari sunnah, dari dari hadis Nabi. Nabi mengatakan as'alun as'alun nas di syafaati. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku yaitu pada hari kiamat telah adalah man qala la ilaha illallah min qalbihi. Orang orang ya, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan di sini Ya tentunya bukan hanya sekedar mengucapkan, dibarengi dengan apa? Ilmu, yakin, penerimaan dan ketundukan seperti yang kita jelaskan pada eh, pertemuan yang lalu. Bahwa hadis-hadis yang sifatnya mutlak, mangkola mangkola la ilaha illallah dibawakan kepada hadis-hadis yang sifatnya khusus dan muqayyad. Khalisan min qalbihi. Ya, di sini dikatakan khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Demikian juga Rasul mengatakan inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan yaitu menjauhkan api neraka dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan semata-mata mengharapkan dari ucapannya itu ya dari perkataannya itu apa wajah Allah ya wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu keikhlasan. Dan kedua hadis ini yang dibawakan sini adalah sahih. Di keduanya masing-masing diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Baik, jadi syaratnya harus ikhlas. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Khalifan min qalbihi. Ikhlas dari hatinya. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain dari eh, persaksiannya itu, dari lainnya itu. Semata-mata lillah, jadi masuk Islam juga kalau tidak lillah, tidak ikhlas karena ada tujuan yang lain, Allah tidak menerimanya di akhirat. Ya. Walaupun secara lahir hukum di dunia dia dikatakan muslim. Ya. Secara lahir. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, ya kalau hatinya tidak mengharapkan wajah Allah, ada tujuan lain selain itu, dan dia memang masuk Islam bukan tujuannya lillah, bukan karena ingin masuk Islam, bukan karena cintaannya kepada Islam, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala Islamnya tidak bernilai apa-apa. Seperti kaum orang tadi yang mengaku-ngaku ataupun yang menunjukkan secara lahiriah mereka muslim, tapi hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan kemunafikan, yaitu kekufuran hati mereka masih ingkar kepada kebenaran Islam. Jadi orang-orang seperti ini ya walaupun secara fajir dipandang muslim oleh orang yang tidak mengetahui keadaannya namun di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka bukanlah orang-orang yang muslim ikhwanifidin. Yang ke-25, soal yang ke-25. Ma dalil sidqi minal kitab wa sunnah? Apa dalil sidq yaitu benar. Lawannya apa? Al-Kadhib, dusta. Dari Quran dan Sunnah. Jawabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, yaitu pengakuan kami beriman, sementara mereka belum diuji. Jadi pengakuan ikonifidin ya seperti orang-orang Arab tadi mengaku ya amanna. Kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah mengoreksi ya mengoreksi apa? Pengakuan-pengakuan mereka. Jadi pengakuan semata tidak bermanfaat ya pengakuan semata tidak ber, bermanfaat harus disertai dengan apa asidku kebenaran kejujuran ya dari ucapannya dari pengakuannya ya dari pengakuan termasuk juga pengakuan sebagai seorang salafi ya, kalau ternyata realitanya bertentangan maka ini bertolak belakang antara pengakuannya dengan kenyataan di lapangan. Ya. Semua akan diuji. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ujian dan dunia adalah darul bala, tempat ujian. Orang-orang yang mengaku salafi, mereka akan diuji. Mereka akan diuji. Allah mengatakan hati benar, Ayat Rabu ayat amanna. Apakah manusia dibiarkan untuk mengaku-ngaku mengaku beriman, mengaku salafi, mengaku sesuatu yang baik. Ya, mengaku penjahat itu nggak perlu dibicarakan, nggak perlu diuji lagi. Ya, nah jadi gini penelitian. Adapun mengaku yang baik, nah ini perlu perlu ujian. Ini kan juga orang yang mengaku salafi, yang mengatakan aku adalah salafi, mesti diuji akan turun ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mengungkap isi isi isi dalam sebenarnya. Apakah dia benar-benar salafi atau yang lainnya atau sebenarnya bukan? Atau dia menyimpan sesuatu yang justru bertentangan dengan manhaj salaf. Nah, ini akan terbongkar sesuai fikir rahimani wa rahimakumullah. Seperti sebagian kaum haraki yang mengaku salafi belum merasa gerah dengan pengakuan-pengakuan salafi dengan klaim-klaim salafi dan mereka itu ikut dan juga mengklaim salafi ahsiban nas ayutraku ayyakul amanna wa hum la akan diuji ujiannya Allah menurunkan ujiannya akan mengungkap banyak eh, bentuk-bentuk eh, ujian Allah turun Allah turunkan bersama bin Laden untuk menguji salafi atau harafi Orang yang mengaku salah Apakah mereka akan mengira akan dibiarkan begitu saja? Tidak, akan terus ujian. Ya, akan terus ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mengungkap siapa mereka sebenarnya, salafi atau khalafi. Nah, demikian. Salafi atau bid'i. Salafi atau khariji, salafi atau sufi. Salafi atau harafi. Demikian yang Fiddin. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Nah, seperti halnya orang-orang yang sudah lalu sebelum kamu, sebelum mereka. Allah menguji mereka. Walau kerfatan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka hingga Allah dengan ujian itu mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang besar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Rasul bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramu illa harramahu Allah an nar." Riwayat Bukhari. Tidaklah seseorang atau siapapun yang bersaksi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbihi. Benar, jujur dari hatinya. Ya, teruji kebenarannya, kejujurannya illa haramallah ala nar. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka. Allah akan haramkan neraka Wa qala al-Arabi alladhi 'allamahu syara'i al-Islam. Rasulullah berkata kepada seorang Arab Badui yang Rasulullah ajarkan kepadanya syariat-syariat Islam. Rasul berkata, "Ila anqal Wallahi la dia berkata Arab Badui itu berkata Wallahi la azidu alaiha wala wala anqus wala wala anqus minha Aku tidak akan menambah dan aku tidak akan mengurangi dari apa yang telah engkau sebutkan tadi. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aflah in sadaqah. Beruntung dia kalau dia benar-benar melakukannya. Kalau dia jujur, kalau dia benar ucapannya, kalau benar katanya itu. Nah demikian Ibn Rahimani wa rahimahumullah Baik. Dan di antara syariat Islam yang diajarkan Nabi kepada Arab Badui ini adalah tentang apa? Al-imanu billah. Tentang la ilaha illallah. Nah demikian. Soal yang ke-26. Ma dalilu istiratil mahabbah min al-kitab wa sunnah. Apa dalil pensyaratan mahabbah? Yaitu apa? cinta dari Quran dan Sunnah. Jawabnya kalau Allah Taala dari firman Allah Subhanahu Wa Taala syaratnya Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Wahai orang-orang yang beriman siapa saja dari kamu yang murtad dari agamanya maka itu tidak sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Rasul mengatakan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga perkara Barang siapa yang mendapat mendapati tiga perkara ini pada dirinya dia akan mendapatkan halawatul iman. Yaitu kelezatan, ya, kelezatan iman. Yang pertama adalah ia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya daripada selain keduanya. Yang kedua wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, yang mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala wa ayyak wa ayyakra an yauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakra an yuqdhaba dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api Nah, salah satu di antaranya adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling di, dicintainya. Ini merupakan syarat mahabbah. Ya, cinta ya kepada kalimat ini dan kepada orang-orang yang mengucapkannya kepada ahli tauhid dan konsekuensinya membenci lawannya yaitu ahli syirik ya kaum musyrikin. Baik. Soal yang ke-27 Ibn Fiddin Ma dalilul muwalat Ma dalilul muwalat lillahi wal mu'adati li ajlihi ini masalah wala dan barok. Dalil wala dan barok. Ini merupakan kaitannya dengan apa? Kaitannya ini merupakan konsekuensi syarat mahabbah. Syarat yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah yaitu apa? Cinta. Cinta kepada kalimat ini dan kepada ahlinya yaitu apa? Orang-orang yang mengucapkannya, muwahhidin. Jadi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Ya, dia harus memiliki, dia harus memenuhi syarat yang ketujuh ini, yaitu mahabbah, cinta. Cinta kepada kalimat ini, kemudian cinta kepada orang-orang yang mengucapkannya, orang-orang yang bersaksi dengan kalimat ini, yaitu muahidin dan melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensi mahabbah ini adalah al-muwalatu lillah wal mu'adatu li ajlihi. Ya. Loyalitas karena Allah dan permusuhan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemurnian hati seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua bentuk-bentuk ibadah dilakukannya hanya karena Allah sampai ya suatu ibadah yang sangat agung yaitu mahabbah. Dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya dan mencintai orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang saleh dan para walinya dan memusuhi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini merupakan konsekuensi dari al-mahabbah ikhwanifidin, syaratul mahabbah, ya syarat cinta. Jawabnya ikhwanifidin, qala Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya awliya ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali, pelindung dan pemimpin. Sebahagian mereka adalah awliya ba'din, menjadi pelindung bagi sebahagian lainnya, menjadi pemimpin bagi sebahagian lainnya. Itu mereka menjadikan sebahagian dari mereka sebagai pemimpin bagi diri mereka, orang-orang kafir. Orang-orang kafir tentu tidak mengangkat orang muslim menjadi pemimpinnya, menjadi pelindungnya, menjadi walinya, menjadi teman dekatnya. Maka demikian pula lah ya, orang-orang muslim tidak menjadikan mereka menjadi pemimpin, pelindung dan wali. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, maka ia termasuk golongan mereka. Ia termasuk golongan mereka. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini surat Al-Maidah ayat 51 Allah mengatakan innama waliyukumullah innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu Sesungguhnya wali kamu, pemimpin kamu, pelindung kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya. Dan orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 23, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya." Ini sudah hafzul kufra 'ala iman. Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menjadikan, mengangkat bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu menjadi wali-wali, pemimpin-pemimpin. Apabila mereka itu lebih menyukai kekufuran daripada keimanan, yaitu apabila mereka kafir, walaupun bapak kamu dan saudara kamu, maka janganlah mereka, eh, mereka itu kamu jadikan sebagai wali. Janganlah kamu jadikan mereka itu sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Karena pelindung kamu wali kamu, pemimpin kamu adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, ya, hubungan persaudaraan, al-ukhuwah, al-imaniyah itu lebih dekat daripada hubungan nasab. Ya, karena ya, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ila al-muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang paling bersin, uh, eh, saling mengasihi. Ya, sebagian mereka akan memusuhi sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi hubungan ukhuwah al imania itu tidak selesai di hanya di dunia. Ia akan berlanjut di akhirat. Adapun hubungan nasab hubungan nasab hanya berlaku di dunia. Di akhirat mereka akan lari. Apabila mereka tidak beriman, apabila mereka tidak beriman, ya seorang akan lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, ya dari anaknya. Apabila keduanya terpisah dengan apa? Dengan batas dinding ke kukuran ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena tidak akan bertemu antara ad wan nun kata orang Arab. Ya, tidak akan bertemu iman dengan kufur. Tidak akan bertemu biawak dengan apa? Dengan ikan. Uh, tidak akan bertemu beruang dengan ikan. Tidak akan bisa bertemu. Yaitu tidak akan bisa berada di dalam satu lingkungan. Nah demikian. Rahimahnya wa rahimahumullah Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله Ya, tidak akan kamu di satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah menafikan keberadaan. Artinya tidak harus ada dan seharusnya tidak ada. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai, menyukai ya mengasihi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini adalah ungkapan yang sangat balir, yang sangat mengena, yang sangat tinggi nilai balalahnya. Ya. Yaitu menafikan keberadaan. Tidak harus e, seharusnya tidak tidak ada orang-orang yang seperti ini. Ya, Allah menafikan keberadaannya. Ya. Jadi ini khabar maknanya apa? Insya ya khabar maknanya insya khabar artinya Allah mengkhabarkan bahwa tidak ada tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang-orang yang memusuhi orang-orang yang menentang durhaka kepada Allah dan Rasulnya ya maknanya adalah insya yaitu larangan ya larangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai yang orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa adu kum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan, janganlah kamu angkat musuhku dan musuhmu menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Ya, dan masih banyak lagi dalil-dalil atau ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan hal ini, yang menjelaskan hal ini yaitu larangan menjadikan mengangkat orang-orang kafir menjadi ditona, wali, pemimpin, ya teman dekat. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum anittum qad balatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan sebagai teman dekat orang-orang di luar kalangan kamu. Siapa? Orang-orang kafir. La yalunakum khabara. Mereka senantiasa menghendaki ya, menghendaki musibah atas dirimu. Bencana atas dirimu. Waddu ma'anitum. Mereka suka kamu susah. Pada badatil baghdha min afwahihim telah nyata, telah nampak ya, kepermusuhan, permusuhan, kebencian dari lisan mereka dari pernyataan mereka. Wa ma tukhfi akbar dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka lebih besar lagi, yaitu lebih mengerikan lagi. Nah demikian ini ayat ini juga merupakan dalil larangan menjadikan eh, orang-orang uh, kafir, orang-orang di luar kalangan Islam sebagai bitona, teman dekat. Ya, teman dekat. Bitona bukan hanya sekedar ya teman, ya sekarang ini kalau kita katakan kenal dengan sebulan dikatakan teman. Itu teman biasa. Nah ini teman dekat. Yang mana kita curhat kepadanya, ya bermusyawarah dengannya, meminta pandangan dan pendapatnya. Ya, apabila kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, ya masalah-masalah, nah ini namanya teman dekat. Selalu bersamanya, ya pergi dan ya mukim dan safar bersamanya. Nah ini namanya teman dekat. Ibn rahimani rahimakumullah. Nah Allah subhanahu wa taala melarang mengambil orang-orang di luar Islam menjadi ditona. Ya ditona. Baik Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Soal yang ke-28. Ma dalilu syahadat anna Muhammadan Rasulullah Jadi kita sudah selesai membahas tentang syahadat la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya, orang yang bersaksi la ilaha illallah maka mengharuskan dia bersaksi Muhammadun Rasulullah tidak akan masuk dia dalam Islam hingga dia mengakui beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, wajibnya dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa saja dari bani Adam ya Nasrani maupun Yahudi yang mendengar tentang Nabi, namun dia tidak beriman ya kepada Nabi, ya melainkan ya dia tidak akan masuk surga. Rasul uh, jawabnya Ibn Bidin, Qaulullah Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laqadamanna Allahu 'alal mu'minin idh fihim rasulan min anfusihim yatru 'alaihim ayatihi wa yuzakihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah Sungguh Allah telah menurunkan karunia, memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Al-minnah Al-minnah adalah karunia, anugerah, pemberian ya, yang lebih, yang istimewa dinamakan minnah. Ya, karena semua pemberian dikatakan nikmat. Ya, nikmat. Tapi ada yang lebih tinggi daripada nikmat yaitu minnah, anugerah yang pasti bermanfaat. Ya, yang pasti bermanfaat, tidak mengandung mudarat. Nikmat bisa jadi bumerang ya bagi bagi yang mendapatkannya. Tapi minnah ini adalah anugerah yang tidak ada yang tidak ada keburukan, ya, tidak ada mudarat padanya. Nah, Allah telah menurunkan minnah bukan hanya sekedar nikmat kepada umat manusia, yaitu apa? Izba'asa fihim rasulan. Dengan mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul ini anugerah yang terbesar bagi umat manusia adalah diutusnya para rasul. Dan disempurnakan dengan apa? Dengan diutusnya rasul terakhir Muhammadun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir yang tidak ada lagi nabi dan rasul sudah beliau. Ini anugerah yang sangat besar. Ya, sempurnalah hujah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia tidak ada lagi alasan bagi siapapun setelah turunnya Islam kecuali menerima Islam ini. Ya, barang siapa yang tidak menerimanya atau menerima sebahagian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya nanti. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, menghendaki agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya. Ya, dan siapa saja yang mengambil pedoman selain pedoman Islam, maka tidak akan diterima pedoman itu darinya, walaupun secara kasat mata atau menurut pandangannya, ya, menurut pandangan orang banyak, pedoman itu bagus. Tapi siapa mengambil pedoman selain pedoman Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Baik. Walaupun Allah al mu'minin Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Rasul min anfusihim. Min anfusihim ikhwani fiddin rahimani wa rahimahumullah mengandung dua arti. Min anfusihim ini min min al-Arab. Karena Rasul diutus kepada orang-orang Arab dan Allah mengambil mereka dari kalangan mereka yang mengerti bahasa mereka, yang berbicara dengan bahasa mereka, yang mengetahui seluk-beluk kehidupan mereka. Ya, atau min anfusihim ay min jinsil insan min jinsi bani adam dari bani adam bukan malaikat bukan hewan ini merupakan hujah kesempurnaan hujah yang Allah turunkan kepada manusia yaitu Allah utus rasul itu dari kalangan manusia sehingga tidak ada hujah bagi manusia untuk tidak mengikutinya atau tidak berpedoman, tidak meneladaninya atau menjadikannya sebagai teladan. Oleh karena itu orang-orang musyrik mengatakan, mengapa tidak diturunkan saja malaikat? Ya, kalau lagi diturunkan kepada mereka malaikat, niscaya mereka tidak, mereka juga tidak akan beriman. Niscaya mereka tidak akan juga beriman. Ya. Itu aja, hanyalah alasan-alasan yang dicari-cari oleh umat manusia, oleh manusia-manusia yang ingkar, yang menolak hujah Allah Subhanahu wa taala. Kalau diutus kepada mereka malaikat, maka mereka mengatakan itu adalah malaikat, bukan dari golongan kami, bukan dari jenis kami. Nah demikian. Allah menurunkan Rasul dari kalangan mereka. yaitu alaihim ayatihi. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini tugas Nabi, yaitu apa? Bala, menyampaikan, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi berkata pada haji wada, Allahumma hal ballagtu. Ya. Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Dan Rasul berkata kepada para sahabat, "Libaligh syahidul minkumul ghaibah." Hendaklah orang yang syahid yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Balighu anni walau ayat Nabi menyampaikan dan memerintahkan untuk menyampaikan. Itu tugas Nabi, itu misi para nabi, yaitu dakwah, menyampaikan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang pertama, rasul yang pertama itu sampai yang terakhir misinya adalah menyampaikan dakwah. Apa yang disampaikan? Pertama adalah dakwah kepada tauhid la ilaha illallah jadi, jadi nabi rasul diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi bukan untuk menjadi penguasa bukan untuk menjadi raja bukan untuk menjadi orang kaya orang berpengaruh orang berprestasi dan lain sebagainya tidak bahkan nabi ada yang diutus tidak memiliki pengikut ada yang satu dua pengikutnya para nabi. Karena mereka diturunkan Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misi, yaitu misi dakwah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak melihat hasilnya. Allah melihat bagaimana cara mereka menjalankan misi tersebut. Maka dari itu Nabi ketika ditawarkan kepemimpinan oleh orang-orang musyrik, Nabi menolaknya. Karena itu bukan misi beliau. Jadi beliau bukanlah menjadi orang nomor satu di Mekah atau di Jazirah Arab, tapi menyampaikan dakwah. Yang menyampaikan dakwah tauhid Ibnu Fiddin rahimani wa rahimahullah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim dan membersihkan mereka dari kotoran-kotoran dosa. Ya, dari moral-moral moral-moral yang tidak terpuji, membersihkan mereka ya, lahir dan Batin membersihkan mereka dari kotoran-kotoran najis-najis, dari hal-hal yang tidak baik. Allah mengharamkan atas mereka apa? al khabari yang buruk-buruk dan menghalalkan kepada mereka bagi mereka at taibah yang baik-baik. Yuzakkihim membersihkan mereka lahir dan batin. Muslim bersih. Ya, al-muslim la yunajjihu syai'. Al-muslim al-mu'min la yanjus. Mukmin tidaklah najis, bersih dia. Salat dia diperintahkan untuk berwudu. Junub dia diperintahkan untuk mandi. Itu secara lahiriah. Secara batin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengharamkan hal-hal yang mengotori jiwa seperti dusta, zina, mencuri, ya, riba dan lain sebagainya dan memerintahkan kepada ya, hal-hal ya, yang baik, kepada etika yang baik. Ya seperti sopan santun, ya akhlak yang terpuji. Allah memuji rasulnya karena akhlaknya yang terpuji. Ya, lapatkan ala kunti rasulillahi uswatun hasanah. Yuzakihim membersihkan mereka lahir dan batin. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka. Nabi adalah muallim, mengajarkan, menyampaikan Al-Kitab wal Hikmah yaitu Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada manusia mendiri, membimbing, mentarbiyah manusia dari hal-hal mulai dari hal-hal yang fundamental yang mendasar sampai hal-hal yang yang kita katakan yang yang yang yang yang, yang khusus itulah dia ahli robbani yang mengajari manusia dari ilmu-ilmu dasar sampai ilmu-ilmu yang tinggi baik Wa qauluhu ta'ala dan firman uh, firman Allah Subhanahu wa taala Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ini karakter sifat nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagian orang kalau dikatakan sifat Nabi ada empat. Siddiq, amanah, tablik, patona, Kan begitu. Tidak hanya empat itu. Ya sifat Nabi bukan hanya terbatas empat yang disebutkan itu. Ya. Allah di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita karakter Nabi, sifat Nabi. Laqad ja'akum rasulun. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min amfusikum dari kalangan kamu ya dari suku Arab dari dari suku yang mulia yaitu Quraisy azizun alaihi ma'anitum ya sangat berat terasa olehnya apa-apa yang membuat kamu susah harisun alaikum sangat berharap keimanan atas kamu sangat berharap kamu itu baik bil mu'minina raufun rahimun dan rauf rahim santun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman ini demikian sifat Nabi. Mengharapkan agar umatnya baik. Itu Nabi. Berlaku lemah lembut di dalam menyampaikan dakwahnya, berdakwah dan lemah lembut di dalam dakwah. Inilah dia sifat Nabi yang terangkum di dalam firman Allah tersebut. Ya, azizun alaihi itu Sangat berat hal-hal yang membuat kamu celaka. Berat terasa oleh Nabi hal-hal yang membuat kamu celaka, yaitu berupa apa? Syirik, bid'ah, oleh karena setiap penyimpangan Nabi selalu mencegahnya. Itu demi kemaslahatan dan kebaikan umatnya. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh berharap agar kamu mendapatkan hidayah. Ya, mengerti hidayah. Agar kamu baik. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Ya, tidak ada satupun jalan menuju surga mereka sudah disampaikan oleh Rasulullah dan memerintahkan kepadanya dan tidak ada satupun jalan yang mengantar ke neraka melainkan Rasulullah telah melarang darinya. Itu merupakan bukti hirsun Nabi, ya, kegigihan Nabi, ya, ke apa namanya, kesungguhan Nabi mengharapkan kebaikan bagi umatnya. Bil mukminin raufun rahim, santun dan rahim, santun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman, yaitu di dalam menyampaikan dakwah, Bagaimana santunnya Nabi dapat kita lihat ya dari sirah beliau. Ya barang siapa yang membaca sirah Nabi, tentu dia pasti melihat bagaimana kesantunan Nabi di dalam menyampaikan dakwah. Ya di dalam menyampaikan Islam, menyampaikan hidayah. Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi rinta lahum walaupun tafazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli dan dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut kepada mereka yaitu kepada kaum mukminin. Jadi sikap sifat lemah lembut itu rahmat dari Allah. Berapa banyak orang-orang yang tidak diberi rahmat oleh Allah tidak bisa bersikap lemah lembut kepada sesama kaum mukminin. Itu orang-orang yang tidak mendapat rahmat karena sifat rahim, rauf, rahim, ya, lin kepada sama orang yang beriman, hafdul Jannah rendah, merendahkan diri, ya kepada orang-orang yang beriman ini adalah rahmat dari Allah fabima rahmatin minallahi linta walaupun tafazzan fazzan qalbi kalau engkau kasar dan keras niscaya mereka akan lari dari darimu nah demikian Ibn Fiddin nah itu adalah satu hal yang naluri fitrah alami sunnatullah kalau kita kasar orang akan lari kalau kita apa namanya bersikap kasar orang-orang akan akan lari Ya demikian. Maka dari itu Ibn Fiddin di dalam menyampaikan dakwah al aslu fihi al lim. Ya, asal adalah lim. Ini merupakan asalnya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Dibutuhkan sikap keras, bukan kasar ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang sudah memantap kokoh imannya, Nabi bersikap keras ya seperti kepada Umar ketika membolak-balik lembaran Taurat, kepada Usama bin Zaid ketika ia telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah demikian yang dulu. Ya kepada ya, para sahabat ketika ya, kepada ummahatul mukminin ya ketika mereka tidak mau menjalankan pesan Nabi yaitu menunjuk Abu Bakar sebagai imam Inna kunna latuwahibu Yusuf. Sungguhnya kalian ini seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Nah demikian. Itu adalah teguran yang keras kepada ummahatul mukminin. Jadi kadang-kadang teguran keras atau sikap keras dibutuhkan, tapi bukan kurang kurang ajar karena Nabi mengatakan mukmin laisal mukmin bitaan wala wala walal la'an walal fahis walal mutafahis. Mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, suka mengutuk, suka berkata keji dan suka ya berkata-kata yang kotor. Nah demikian ya, Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah Jadi ini adalah ya, apa namanya kita katakan karakter dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad aku rasulun min itu. Jadi Allah menetapkan bahwa Dia telah menurunkan, mengutus seorang rasul kepada umat manusia. Wa qauluhu ta'ala Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh dan Allah tahu ya bahwa engkau adalah benar-benar utusannya. Jadi Allah telah mengatakan bahwa nah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Surat Muhammad itu eh, surat al fath ya. Nah, demikian. Jadi itu semua Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang ingin masuk Islam maka dia harus bersaksi Muhammadun Rasulullah. Dia harus menjadikan Nabi sebagai eh, dia harus menjadikan Muhammad sebagai Rasulnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan kalaulah Nabi Musa hidup sekarang ini lama wasi'au illa itibai maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikuti aku. Itu kalau Nabi Musa hidup. Tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari apa? Syariat Muhammad. Ya, kepada syariat yang lainnya. Demikian juga Nabi Isa yang turun di akhir zaman akan melaksanakan syariat Muhammad, bukan syariat Taurat dan bukan syariat Injil, Ikhwan Jadi tidak bisa diterima dan termasuk salah satu kekufuran pembatal keimanan dan keislaman adalah keyakinan bahwa ada sebahagian dari umat ini yang boleh keluar dari apa? syariat Islam. Yang boleh tidak sholat, boleh tidak zakat. Seperti kaum tarekat, kalau sudah mencapai apa namanya tingkatan tertentu maka tidak lagi sholat, tidak lagi zakat, bebas syariat. Ya, tidak menjelaskan syariat Muhammad lagi. Nah ini kufur, bisa membatalkan keislamannya, membatalkan syahadat Muhammadun Rasulullahnya. Nah demikian Ibn Fiddin Rahimani wa rahimakumullah Baik Soal yang ke-29 Baik soal yang ke-29 ini Nantilah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah.